Riyadus Salihin beserta syaratnya dan dilanjutkan dengan Kisnul Muslim beserta syaratnya setelah itu kita adakan tanya jawab sampai pukul 10 insyaallah mengenai sirahnya dari kitab Raudatul Anwar di Siratin Nabi Muhtar yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman al mubarakuri rahimahullah taala dan kita telah menyelesaikan perang Uhud Demikian pula Ghazwa Hamra'il Asad Perang yang dikenal dengan Hamra'ul Asad Yang akhirnya orang-orang kafir Quraisy ketakutan pergi ke Mekah Dan kaum muslimin membaca zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil Kemudian sebelum kita masuk peperangan-peperangan besar yang lain di sini ada gangguan-gangguan yang dilancarkan kepada kaum muslimin dikarenakan kekalahan pada perang Uhud. Orang-orang musyrik semakin berani. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala ahdad wa ghazawat. Kejadian-kejadian dan beberapa peperangan. Karena Lama asabal muslimina fi Uhudin atarun sayyun, ala sum'atihim اتجرأ الأعداء وقاشفوهم بالنزل ووقعت عدة أحداث لم يكن بعضها في صالح المؤمنين مسلمين ونكتفي هنا بذكر الأهم منها منها فقط ya, Kekalahan kaum muslimin pada waktu perang Uhud Itu berdampak buruk pada kehormatan mereka karena musuh menjadi semakin berani Dan bahkan banyak hal-hal Yang menimpa orang-orang Islam yang soleh Dan beliau akan menyebutkan di sini beberapa hal daripadanya Jadi orang kafir semakin berani Dalam menyerang kaum muslimin Bahkan juga para sahabat, para kurok, para pembaca Al-Quran Yang pertama-tama adalah hadisatul rajih Tragedi yang disebut dengan tragedi ar-rajih Yang tempatnya di daerah ar-rajih <coughs> Qadima rijalun min abl wa qara ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa zakaru lahu anna fihim islaman وطلبوا منه أن يبعث إليهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang laki dari Adl dan Qarab. Dari daerah atau suku Adl dan Qarab. Dan mereka menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara mereka sudah masuk Islam dan mereka minta kepada Rasulullah SAW agar beliau mengirimkan kepada mereka sahabat yang mengajarkan kepada mereka agama dan membacakan kepada mereka Al-Quran. Jadi mereka datang ke Rasulullah, mereka bilang kaum kami sudah beriman, masuk Islam, wahai Rasulullah kami butuh guru, butuh guru agama. Tolong wahai Rasulullah kirimkan kepada kami guru agama yang mengajarkan agama dan mengajarkan Al-Quran. Lalu Rasulullah memenuhi permintaan mereka karena ini adalah kebaikan. Faba'ata asharatan min ashabihi wa ammara alaihim Asim ibnu Thabit. Maka Rasulullah SAW mengirimkan 10 dari sahabatnya dan yang menjadi amir mereka adalah Asim bin Thabit. Jadi 10 orang dikirim untuk mengajarkan agama dan membacakan Al-Qur'an. Amirnya adalah Asim bin Thabit. Di sini ikhwan wa rahmat rahimahumullah bahwa kita dianjurkan kalau ada orang minta untuk diajar agama, maka kita jangan menolaknya kalau tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendatangi. Tapi kalau memungkinkan mereka untuk mendatangi, ya mereka yang datang. Dan itu pun kalau kita tidak ada udur untuk mendatangi mereka, tidak ada udur. Apalagi saat itu sangat sedikit para para dai sehingga mereka langsung minta kepada Rasulullah SAW. Adapun kalau banyak dai maka tidak harus kita, yang lainnya juga boleh. Siapa saja sama, <coughs> yang penting ajarannya adalah ajaran kebenaran yang sesuai dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Kemudian dari sini juga kita bisa mengambil faedah bahwa kalau kita bepergian tiga orang atau lebih maka harus ada salah satunya yang diangkat sebagai amir. Harus ada diangkat sebagai amir. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan tidak halal la yahillu tidak halal bagi tiga orang yang safar illa wa ammar alaihim ahadun minhum au kama qala alaihi wasallam melainkan harus mengangkat salah seorang dari mereka sebagai amir ini tampaknya sesuatu yang sepele kita kadang menyepelekan dan kita tidak memperhatikan pada Rasulullah mengatakan nggak halal berarti kita dosa jadi kalau kita pergi safar mengadakan safar tiga orang ke atas ya. Kalau dua nggak mungkin, kalau dua ya nggak mungkin Amir dengan satunya nggak mungkin kalau dua. Tiga, tiga ke atas harus diangkat satu sebagai Amir. Jadi ditunjuk siapa Amirnya, musyawarah, bulan Amirnya, setuju semua, setuju. Tujuannya Amir ini adalah untuk memutuskan perkara kalau ada perbedaan di antara mereka. Kata mungkin ini maunya gini, ini maunya gitu. Baca pendapat yang memutuskan adalah Amir. Keputusannya gini. Dan Amir harus kita ditaati. Kita angkat dia sebagai pemimpin dan kita harus mentaatinya. Karena kalau kita mengangkat seseorang sebagai pemimpin dan kita tidak mentaatinya, berarti kita termasuk pengkhianat. Dan ini termasuk dosa besar. Yang mana Imam Zahabi memasukkan masalah ini di dalam kitabnya Al-Kabair yaitu al-ghadir bi amirihi, orang yang mengkhianati pemimpinnya. Ini umum, baik pemimpin-pemimpin tinggi yaitu pemimpin kepala negara atau pemimpin organisasi, yayasan, pemimpin masjid atau yang lainnya. Pemimpin kita kita termasuk ambil di sini. Kita angkat untuk kita ditaati. Tentu saja selama dia tidak menyuruh maksiat, selama kita mampu dan tidak bermadorot. Itu tiga syarat dalam hal taat ketaatan. angkat nah, amir ini penting ya ikhwan. Dan kita jarang kan? Kita jarang melakukan ini. Padahal ini penting sekali. Pergi kemana? Surabaya, tiga orang, siapa amirnya? Amirnya bulan. Lantas setelah itu sepuluh orang berangkat dan amirnya adalah sahabat Asim bin Thabit. Falamma kanu fir raji' rajaru bihim wastafrahu alaihim bani lihyan min hudail falahiqahum qarib min mi'ah ramin wa ahatu bihim wa hum fi makanin murtabi' Tatkala sepuluh orang ini dengan rombongan tadi yang minta ke Rasulullah guru agama sampai di sebuah tempat yang namanya ar rajih ternyata mereka berkhianat Ternyata mereka berkhianat. Ternyata mereka berteriak minta bantuan dari suku Bani Lihyan, Bani Lihyan dari dari kabilah Hudail. Akhirnya keluar untuk menolong mereka untuk menyerang para sahabat ini sekitar 100 pemanah. Jadi khianat ya. Jadi tujuannya semula adalah untuk menjadi guru agama, Ternyata di tengah jalan mau dihabisi 10 orang ini. Yang membawanya minta bantuan kepada teman-temannya sampai ada 100 orang pemanah yang ikut serta untuk menghabisi para sahabat. Waktu itu dikepung mereka para sahabat dikepung dan mereka berada di tempat yang lebih tinggi, tempat strategis. Fa'atahum al-ahda in nazalu alla yuqatiluhum فأبى عَاصِمْ النُّزُولِ وَقَاتَلَ مع أصحابه فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعَةً وبقي mereka yang membawanya dan pasukan yang akan membantu mereka mengadakan perjanjian dengan para sahabat. Kalau kamu mau turun dari tempatmu yang tinggi itu, kami akan menjamin keamanan. Kami tidak akan membunuh kamu. Tapi amirnya, amir ini pemimpin, amir itu yang dipilih adalah orang yang ngerti agama. Orang ngerti agama, punya pengalaman. Sehingga dia memang layak menjadi amir. Dia paham, ini adalah tipu daya. Ini adalah tipu daya. Akhirnya mereka nggak mau turun. Amir Asim bilang kepada kepada teman-temannya nggak usah turun. Bahkan Asim mengajak para sahabat kita lawan aja mereka. Karena percuma kita turun akan dihabisi. Sekalian aja kita perangi mereka Terjadilah peperangan yang tidak seimbang Musuh 100 lebih Ini cuma 10 orang Akhirnya hasilnya 10 eh, 7 daripada sahabat Rasulullah SAW Gugur sebagai syuhada Sekarang tinggal 3 Jadi mereka gugur sebagai syuhada Sekarang tinggal 3 Inilah ikhwan wa akhwati ya inilah yang namanya jalan dakwah Jalan dakwah itu yang ini. Kalau antum menegakkan yang hak dan tidak peduli kepada siapapun, harus siap mendapatkan resiko. Dan dakwah ini kita harus selalu siap resikonya apa saja. Karena kalau kita dakwah kepinginnya enak-enak saja, tidak siap resiko, jangan dakwah, kamu bakal bubar. Dakwah ini penuh dengan onak, penuh dengan duri, jalan panjang, penuh fitnahan, jadi dan macam-macam. Sehingga orang yang terjun di medan dakwah harus punya dada seluas samudra. Harus seluas samudra. Semuanya dimasukkan, dihilangkan begitu saja. Kalau kita punya dada seluas gelas, maka kita akan hancur. Ya inilah jalan dakwah dibunuh, dicaci, dihina, dipitnah, macam-macam. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah dan dakwah telah mendarah daging, bismillah tawakal Allah. Segalanya adalah kecil demi untuk meraih memandang wajah Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat. Inilah jalan dakwah. Dibunuh tujuh sahabat Rasulullah SAW sekarang tinggal tiga. Fa'atahumul kuffarul ahda marratan ukhra fanazalu faghadaru bihim wa rabatuhum. Ya. Sekarang tinggal tiga. Orang kafir ngajak janjian lagi. Ayo kita perjanjian, kamu turun saja. Kalau kamu turun, kami akan menjamin keselamatan kalian, nggak dibunuh. Akhirnya mereka ya sudah kita percaya turun tiga orang. Ternyata yang namanya orang kafir dia berkhianat. Ketika mereka turun, mereka ditangkap dan mereka diikat. Tiga orang diikat. Fakal ahadus salah hadza awalul ghadar. Salah seorang dari tiga itu mengatakan ini adalah pengkhianatan yang kali pertama. Pengkhianatan jelas-jelas yang kali pertama. Yang tadi nggak dihitung ya. Ini kebohongan mereka secara langsung. Bilangnya aman ternyata nggak aman. Kalau tadi kan bilangnya aman tapi sahabat nggak melayani, memerangi. Karena sahabat yakin itu adalah bohong dan ternyata benar. Benar ini adalah khianat. Wa apa yashabuhum taqataluhu Salah seorang tadi itu nggak mau ikut bersama mereka, akhirnya dibunuh. Tinggal berapa sekarang? Tinggal dua. Wan Wantalaqu bilithnaini al-akharaini ila makkata wa huma Khubayb bin Adi wa Zaid ibn Jatnah faba'uhuma. Akhirnya kedua orang sahabat ini dibawa pergi ke Mekah yaitu Khubayb bin Adi dan Zaid bin adatna di dibawa ke Mekah dan dijual di Mekah. Berarti amirnya sudah mati Berarti amirnya sudah mati. Asim bin Sabit radhiyallahu taala gugur sebagai syuhada 8 orang. Jadi ini orang merdeka dijual karena dianggap ini adalah tawanan perang, dianggap budak. Kemudian bagaimana setelah mereka dijual? Wa kana Khubayb qad qatala al-Harith ibn Amir bin Naufal yawma Badr fashtarathu bintuhu aw akhuhu wasajanuhu fatratan thumma kharaju bihi ila tan'im liyaqtuluhu fa shalla thumma da'a alaihim ini pada waktu perang Badar pernah membunuh Al Harith bin Amir bin Naufal pada waktu perang Badar. Nah, keluarganya si terbunuh, keluarganya Al Harith ini dendam. Putrinya atau saudaranya dendam maka kubeb ini dibeli budak kan ya dibeli dibeli bukan dijadikan sebagai budak tapi untuk balas dendam atas kematian ayahnya atau saudaranya lalu kubeb ini dipenjara dalam sekian lama setelah itu dikajak keluar ke Tan'im Tan'im itu di luar tanah haram Entah mereka mau membunuh di tanah haram Mungkin mereka merasa berat Karena kehormatan Tanah suci Akhirnya mereka keluar ke Tan'im. Tan'im itu luar tanah haram yang biasa dijadikan sebagai tempat untuk ihram, mikot, orang-orang yang dari Mekah. Setelah sampai di Tan'im ketika mau dibunuh, beliau Khubaib radhiyallahu taala minta izin mau sholat dulu dua rakaat. Sholat dulu dua rakaat kemudian mendoakan kehancuran bagi mereka. Di antara doa yang dipanjatkan Allahumma ahsihim adada waktulhum badada Wala tubki minhum ahada Ya Allah hitung jumlah mereka Hancurkan mereka semuanya Jangan disisakan satupun ya Allah Akhirnya yang dilakukan oleh Kubab ini menjadi sunnah hasanah Sunnah yang baik Orang kalau mau dihukum mati disunahkan sholat dua rakaat itu diambil dari kubel <clears throat> ini. Jadi kalau mau dihukum mati sholat dulu sunnah dua rakaat, sholat sunnah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini bukan hanya doa ya, mendoakan keburukan juga kepada musuh-musuh Islam wal muslimin. Kemudian sebelum dibunuh, beliau juga mengatakan summa qala fi maqala walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana fillahi masra'in. وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلوان ممزعي jadi Hubeb ini berani sekali ya saya tidak peduli saya dibunuh model apapun cara apapun tidak peduli yang penting saya dalam keadaan Islam dan demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala Allah akan memberikan berkah kepada jasad saya nanti doa keberanian. Ikhwan wa akhwatillah fillah Di antara kandungan yang bisa kita ambil dari potongan ini bahwasanya kita jangan percaya begitu saja kepada orang kafir. Karena kita khawatirkan mereka itu berkhianat. Kadang permusuhan tampak dari mulut mereka, di hati mereka lebih besar lagi. Khianat, pengkhianatan selalu ada dari mereka. Kemudian juga orang-orang kafir itu selalu dendam dendam. Kadang dendam mereka disimpan. Pada saatnya nanti mereka akan melampiaskan dendamnya. Di antara kandungan kisah ini pula bahwasanya orang kalau mau dihukum mati itu dianjurkan supaya sholat dulu dua rakaat. Sholat dua rakaat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara kandungan potongan kisah ini pula bahwasanya mati di jalan Allah adalah mati yang paling mulia mati yang paling mulia, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mati sebagai syuhada yang mempertahankan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya pertentangan antara hak dan batil itu selalu ada sampai hari kiamat. Ahlul hak tetap membela al-haq, ahlul batil tetap membela al-batil terus. Faqala lahu Abu Sufyan Lalu berkata kepadanya Abu Sufyan, berkata kepada Khubayb, "Ayasurruka anna Muhammadan indana nadribu 'unuqah wa innaka la fi ahli?" Kata Abu Sufyan, "Maukah kamu kalau sekiranya Muhammad kami penggal lehernya dan kamu selamat bersama keluargamu? Milih mana kamu?" Kamu selamat kumpul keluargamu, tapi Muhammad tapi penggal lehernya. Kata Khubayb, فقال والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه ya saya tidak suka demi Allah saya tidak senang kalau saya berada pada keluargaku sementara Muhammad di tempatnya disakiti atau kan ada duri yang mengenai beliau saya tidak senang ya jangankan Muhammad dibunuh Nabi Muhammad di tempatnya kena duri saja saya nggak senang. Apalagi Muhammad dibunuh. Rela beliau. Tsumma qatalahu Uqbah ibn al-Harith bin Amir bi abihi, kemudian dibunuh Uqbah ini oleh Uqbah bin Harith bin Amir sebagai balas dendam terhadap ayahnya. Jadi dendam. Dulu bunuh bapak, sekarang dibunuh oleh anaknya. <clears throat> Sekarang tinggal satu yaitu wa amma Zaid bin Dadnah. Adapun sahabat Zaid bin ad Fakana qatala Umayyah bin Muhrid yauma Badar. Dia pada waktu perang Badar membunuh Umayyah bin Muhrid. Yang dibunuh adalah tokoh-tokoh ini ya. Jadi mereka nggak akan biar begitu saja dendam, dendam sekali. Fabada'ahu ibnuhu Safwan ibnu Umayyah Wafatalahu bi Lalu dia dibeli oleh anaknya Umayyah yang bernama Safwan Dan dia pun dibunuh sebagai balas dendam terhadap ayahnya Wafat nusiba ilaihi ma taqaddama min qawli Abi Sufyan wa rabti Khubayb alaihi Dan ucapan Abu Sufyan serta jawaban Hubaib tadi itu juga dinisbahkan kepada kepada Sofwan ini. Dari riwayat yang mengatakan itu ucapannya Sofwan dialog dengan dengan apa namanya dengan Zaid bin Adzna sebelum sebelum dibunuh atau Sofwan dengan Hubaib sebelum dibunuh. Ada beberapa versi riwayat. Wa ba'atha Quraisyun liyukta bi juz'in min jasadi Asim. Dan Quraisy mengirimkan orang untuk membawa sebagian jasadnya Asim. Jadi Asim ini jasadnya mau dicincang. Mau dicincang ya. Quraisy mau minta sebagian bagian daripada jasadnya untuk balas dendam. Karena orang kafir suka mencincang sebagai bentuk balas dendam. Bagaimana kemarin yang ada di perang perang Uhud Itu kepalanya apa namanya peringannya syuhada dipotong, kemudian juga hidungnya dipotong, kemaluannya juga dipotong, dibuat perhiasan, dibuat kalung, dibuat gelang dan yang lainnya. Ini jasad mereka jasadnya Asim mau diambil sebagian untuk dikirimkan kepada Quraisy. Yang terjadi apa? Faba'atallahu az-zanafira fahamathu minhum. Lalu Allah mengirimkan az-zanafir. itu semacam lebah, semacam tawon yang suka menyengat. Tapi nggak keluar madu ya, masih jenis tawon yang suka menyengat dan keluar madunya. Ternyata Zanabil ini mengelilingi tubuhnya tubuhnya siapa Alfin dikelilingi sehingga mereka nggak berani mendekat ke tubuh itu. Jangankan mau motong, mendekat aja, megang aja nggak berani dikelilingi oleh binatang yang menyengat tadi. Mereka takut dengan sengatan. Wa kana Asim qad ahida Allah an la yamassahu musyrik wa la yamassahu fahafidhullahu ba'da wafatihi dan bahwasanya Asim ini telah berjanji kepada Allah tidak akan menyentuh orang apa jangan sampai ada orang musyrik yang menyentuhnya. Jadi Asim ini berdoa kepada Allah, jangan sampai ada orang musyrik yang menyentuh saya dan juga saya tidak mau menyentuh orang musyrik. Jadi dia sangat bencinya dengan orang musyrik ya karena mereka musyrik menghalangi jalan dakwah Rasulullah SAW dia enggak mau menyentuh orang musyrik. Dan dia juga berdoa jangan sampai orang musyrik menyentuh jasadnya dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjaganya setelah wafatnya, benar-benar orang musyrik tidak bisa menyentuh jasadnya. Inilah ikhwan wa akhwatillah fillah rahimakumullah, potongan dari sirah yaitu tragedi ar rajih Nanti ada lagi setelahnya yaitu maksa fitri mauna tragedi sumur mauna yang dua-duanya juga merupakan pengkhianatan pengkhianatan orang-orang kafir atau munafik yang ngakunya sebagai Islam ternyata mereka memendam Islam dari dalam dan mereka mencari-cari kesempatan bagaimana bisa membunuh kaum muslimin memberantas dakwah Islamiyah. Wallahu'alam a'lam Itu dulu sirupnya